Abi suja atau nama kitabnya kitab Al-Ghayah syarat sahnya salat. Jadi kalau kita salah di dalam berwudu tidak sesuai dengan madhab Syafi'i apalagi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi maka sallallahu alaihi wasallam maka salat kita nanti tidak sah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbalu salata hadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila berhadas sehingga dia berwudu. La yaqbalullahu salat bighairi tuhurin wala sadaqah min hululin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil korupsi atau dari hasil uang yang haram. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengkaji bagaimana wudhu yang benar sesuai dengan madhab syafi'i. Kita tidak ngomong sesuai dengan sabda Nabi dulu. Karena madhab syafi'i pun diambil dari hadis-hadis. Contoh jemaah sekalian, kaum muslimin yang bermadhab syafi'i di kita di Indonesia ini, contoh dalam mengusap telinga itu dia ada yang cuman begini saja. Padahal tidak demikian dalam wudhunya madhab syafi'i. Ya. Atau hanya begini. Juga bagaimana cara beristinsyak ada yang dimasukin jari ke hidung jadi yang benar istinsyak itu menghirup air disedot ya. Dan juga bagaimana madhab Syafi'i dalam ber at yakni berkumur dan segala istinsyak. Dalam madhab Syafi'i ternyata dengan satu cidukan tangan seperti ini separuh untuk mulut berkumur-kumur, separuh untuk hidung beristinsyak. Jadi begini dan itu jarang dipraktekkan bahkan hampir tidak ada yang mempraktekkan secara umum kaum muslimin yang bermadhab syafi'i di Indonesia ini maka dari sinilah eh, apa pentingnya kita mengkaji untuk mengkaji bagaimana wudhu yang benar sesuai madhab syafi'i gitu. cuman tadi saya sempat sempat deg-degan juga karena harus selesai bab wudhu ya tidak mungkin selesai dari maghrib sampai isya' Cuma yang penting jenengan pulang bawa ilmu, insyaallah bawa faedah-faedah insyaallah. Tapi jemaah ya, jadi kitab ini nanti jenengan bisa pelajari keseharian. Jangan hanya wudhu, semuanya pelajari. Ya, fikih Syafi'i itu kitab Goya, Goya itu takrib atau matan Abi Syuja' karya Imam uh, Al-Faqih Al-Alama Syihabuddin Ahmad Ibn Husain bin Ahmad Abu Syuja. Beliau ini hidup di abad kelima cuma. Beliau hidup di abad kelima. Ya. Tapi kita masuk ke fasal beliau mengatakan furudul wudu wa sunanuhu. Fardu-fardu wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Jadi ada dua bahasan. Pertama furud, furud itu bentuk jemaah dari al-fardu. Al-fardu ini kewajiban. Maksud kewajiban yakni rukun-rukunnya wa sunanuhu sunan yakni bentuk jamaah dari sunnah artinya yang kalau dikerjakan berpahala kalau tidak tidak berdosa itu ada enam perkara ya. kewajiban maknanya rukun intinya wudhu enam perkara enam ini nggak ada dalam madhab syafi'i salah satu dari enam tidak ada wudhunya tidak sah beda kalau nanti sunnah-sunnah wudhu menurut madhab syafi'i Sunnah-sunnah wudhu kalau tidak ada salah satu tidak masalah wudhunya sah. Walaupun nanti akan kita kaji, kajian kita nanti sistemnya uh, madhab mukaranul madhab, yakni madhab perbandingan madhab. Jadi bagaimana dengan madhab yang lain dan mana yang roji yang kuat. Kalau yang kuat madhab syafi'i ya kita pakai. Namun kalau lemah, misalnya misalnya tentang mengusap kepala. Kalau menurut madhab syafi'i, mengusap kepala itu yang rukun cuman sebagian saja boleh. Tapi kalau sunnahnya semuanya. Ini menyelisih madhab mayoritas. Madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi. Menyelisih madhab mayoritas. Kalau menurut madhab mayoritas, mengusap kepala itu nggak boleh sebagian. Harus semuanya. Tapi kalau semuanya dalam madhab syafi'i, maksudnya kepada sunnah. Tapi kalau furudnya, fardunya, wajibnya, rukunnya, sebagian boleh. Jadi memang demikian, plok plok plok ini sudah selesai dalam madhab Syafi'i. Sah. Ya. Dan nanti akan kita bahas pendalilannya. Baik. Jadi apa? Furudul wudu ada berapa? Ada enam perkara. Yang pertama an-niyatu inda ghaslil wajhi. An-niyatu inda ghaslil wajhi. Niat ketika membasuh Para jemaah kalau Arab gundul kalau kan gin sin lam. Kalau antum bacanya gus gusli itu artinya mandi. Tapi kalau ginnya di fathah gha ghasli inda ghasli artinya membasuh. Jadi beda. Kalau guslun apa guslun man mandi. Tapi kalau ghaslun apa artinya membasuh. Jadi salah baca harokat bisa gawat dalam dalam apa? Dalam membaca kitab yang gundul. Tapi alhamdulillah sekarang banyak kitab-kitab yang sudah digondrongkan, dicetak dalam keadaan gondrong. <laughs> Ya. Jadi insya Allah sudah memudahkan tinggal ya belajar terjemahan. Cuman itu tadi salah baca. Contoh cuma ada yang salah baca hadis. Dulu kan gak ada harokatnya, dibaca hayatus soda dawaun likuli syai hayatus sauda karena nggak ada harokat nggak ada titiknya bisa dibaca habbatus sauda bisa dibaca hayatus sauda kalau habbatus sauda titiknya satu di bawahnya habbatus sauda artinya jintan hitam tapi kalau hayatu titiknya dua hayatus sauda artinya ular hitam jadi dibaca ular hitam jemaah jadi hayatu sauda dawaun likuli syai ular hitam obat segala sesuatu Dimakan ular mati akhirnya jemaah. Harusnya habatu asoda Itu salah baca, salah titik ya. Baik. Nah, jadi niat menurut Imam Syafi'i atau menurut Madhab Syafi'i niat ketika wudhu itu niatnya saat kita minimal membasuh wajah. Minimal itu. Jangan sampai pas sudah membasuh tangan baru niat. Dalam madhab Syafi'i tidak sah. Ya. Dan niat sendiri para jamaah sekalian, sepakat mayoritas ulama niat adalah syarat sahnya wudhu karena wudhu ibadah tapi yang aneh madhab Hanafi kalau menurut madhab Hanafi untuk masalah wudhu ya tolong perhatikan jangan salah madhab Hanafi wudhu itu boleh tanpa niat kenapa karena wudhu itu wasilah ini pemahaman madhab Hanafi jadi wudhu itu hanya wasilah supaya sahnya sholat katanya. Sehingga boleh tanpa niat. Ini pendapat yang sangat-sangat lemah. Menyelisihi mayoritas. Dan juga dari mana dia beda-bedakan. Madhab Hanafi ini membedakan wudhu. Ini bukan ibadah tapi wasilah. Ini tentu ijtihad. Maka kesalahan ulama seperti ini nggak boleh diikuti. Termasuk nanti kesalahan madhab syafi'i pun. Jangan diikuti jemaah. Kita kan rusaknya beragama ketika benar salah pokoknya aku syafi'i benar salah pokoknya itu loh sing sing masalahnya mah benar salah pokoknya syafi'i ojo seperti Imam Abu Hanifah jemaah kawin boleh tanpa wali perempuan boleh selama ada mahar sebagai mana jual beli sah lah kalau melok madzhab Hanafi ini wah enak keenaan jemaah jadi wanita tanpa wali boleh Bahkan subhanallah kalau mengikut madhab Maliki, menurut Imam Malik anjing itu makruh. Makruh itu apa artinya? Boleh. Jadi jenengan orang Islam makan anjing boleh. Kata siapa? Madhab Maliki. Makanya anjing itu tidak najis dalam madhab Maliki. Lah kalau kita melok madhab koyo ini cuma, pokoknya benar salah Maliki. Ya jenengan makan anjing nih ono. Walaupun tidak menghalalkan, mohon maaf. Imam Malik nggak menghalalkan anjing tapi memakruhkan. Memakruhkan. Ah, jadi dalam bermadhab kita harus bijak. Dulu sudah saya bahas di sini. Jadi bermadhab itu boleh. Jangan fanatik. Jadikan madhab sebagai khazanah ilmiah. Seperti saya mengkaji madhab syafi'i di sini untuk pengetahuan. Madhab ilmiah. Bukan benar salahnya pokok melok madhab ini. Enggak. Ya. Baik, jadi niat ini syarat sahnya wudhu. Setuju kita dengan uh, pemahaman madhab syafi'i hanya saja niat itu bebas ya walaupun di awal hanya saja Imam Syafi'i kenapa atau madhab syafi'i ya kenapa me meminimalkan ketika membasuh wajah karena yang menjadi fardu di dalam Quran disebutkan yang paling pertama sekali adalah membasuh wajah idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jadi karena pertama kali Allah menyebut wajah, kewajiban ya dalam Quran kita berwudu membasuh wajah berarti minimal pas membasuh wajah hadirkan niat dalam hati. Dan niat ini di dalam hati, enggak ada kaitan lisan jemaah. Dalam madhab syafi'i pun demikian. Jadi sebenarnya jangan diaku bahwa membaca usolli nawaitu itu jangan diaku madhab syafi'i. Ya, dalam madhab Syafi'i sendiri tidak ada penegasan bahkan hatta Imam Syafi'i sendiri tidak ada penegasan membaca atau melafatkan niat karena ijma ulama sepakat ulama termasuk Imam Nawawi yang ulama besarnya Syafi'iyah bahwa niat hal qalb niat itu tempatnya dalam hati jadi sah niat seperti itu adapun dasar niat ini dalam apa setiap ayat-ayat yang memerintahkan ikhlas itu dalil niat tapi yang paling populer hadis Nabi yang antum sering dengar, innama al-a'malu niat, wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Jadi segala sesuatu amalan, wudu amalan bahkan ibadah wudu ini harus dengan niat. Yang kedua cuma wa ghaslul wajhi, yang kedua membasuh wajah. Baik. Jadi membasuh wajah fardu sebagai rukunnya dan itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat tentang wudu Al-Maidah ayat 6 Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ya demikian pula praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajah dalam hadis hadis yang terkenal tentang wudu cuma dua riwayat dari sahabat satu hadis Utsman bin Affan mempraktekkan wudunya Nabi yang kedua hadis Abdullah bin Zaid. Dua sahabat ini mempraktekkan wudhunya Nabi. Nah ini yang paling terkenal gitu ya. Ada hadis Abu Hurairah, yang lain ada. Hanya yang paling terkenal dua ini, hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid. Dalam hadis Abdullah bin Zaid itu disebutkan summa ghassala wajhahu salatan. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian Nabi membasuh wajahnya tiga kali. Ya. Taib. Kemudian disebutkan nanti bagaimana Nabi membasuh tangan dan seterusnya. Jadi hadis dalil yang menunjukkan membasuh wajah ini rukun dan kewajiban dalam wudhu satu surah Al-Maidah ayat 6 yang kedua banyak hadis-hadis diantaranya Bukhari Muslim hadis dari Abdullah bin Zaid dan juga dinukil adanya ijma membasuh wajah ini merupakan fardu ya dalam berwudhu. Imam apa namanya An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab demikian kata beliau ghaslul wajhi wajibun fil wudu'i bil kitabi kata Imam Nawawi membasuh wajah di dalam berwudhu itu wajib berdasarkan Al-Qur'an was sunan al-mutahharah dan sunnah yakni hadis-hadis Nabi yang sahih. Baik. Wajah itu para coba sekalian batasannya adalah kalau memanjang dari sini min bain manabiti sya'ar ra's dari mulai sini sampai muntaha adzaqan daqan ini tempat yang dagu di sini. Kalau melebarnya dari sini dari ujung telinga ini ke telinga sini ya. Nah, ini wajah. Jadi perempuan ini berarti terkait perempuan nih. Definisi wajah seperti ini kalau dalam masalah wudhu berarti tidak boleh atau tidak usah untuk membasuh apa ini namanya leher. Karena leher bukan wajah. Dalam hal wanita wajah untuk menutup aurat berarti leher ini aurat yang wajib ditutup. Kalau sholat wanita boleh nampak wajah ini, tapi jadi rukuhnya itu kalau wanita rukuhnya ini cuma harus sampai sini, Jangan sampai wanita rukunya sampai leher sini. Berarti ini di bawah ini aurat yang kelihatan. Ya? Jadi perkara wajah ini berkaitan aurat perempuan dalam sholat berkaitan tentang wudhu. Nah, termasuk al-idhar. Ya, al-idhar itu jambang. Ya. Al-idhar itu jambang bagian dari wajah. Harus terbasuh. Nah, termasuk nanti akan dikaji tentang lihyah jenggot. Namun itu sunnah. Imam Syafi'i memasukkan mentakhlil, menyela-nyela jenggot itu bagian dari sunnah-sunnah wudhu. Kita bahas yang wajib dulu ya. Baik. Jadi kalau membasuh sebagian wajah tidak sah wudhunya. Ya, tidak sah. Dan ini disebutkan ijma oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi ijma kalau wudhu basuh wajahnya tidak sempurna semuanya tidak sah maka hati-hati ini batasannya memanjang dari tempat tumbuh rambut ini sampai ke dagu dari sampingnya dari telinga ini ke telinga ya. yang ketiga cuma wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini perhatikan lafaznya ma'a jadi dalam ayatnya kan ila sampai sampai di sini ila maknanya ma'a yakni membasuh kedua tangan bersama dengan sikut. Jadi sampai sikut itu bukan sikutnya tidak terbawa, sikutnya yang harus terbasuh. Ya. Ini Al-Maidah. Pokoknya dalil tentang rukun-rukun wudhu yang disebutkan dalam kitab ini ya, itu berasal sumbernya dari Al-Maidah ayat 6. Kata Allah wa aydiyakum ilal marafiki dan basuh pula lah tangan-tangan kalian sampai kepada siku maksudnya bersama siku ya dan ini ijma jadi dalilnya Al-Qur'an dalilnya hadis-hadis Nabi berkaitan wudhu dan juga ijma jadi dua siku masuk dua sikut masuk ke dalam tangan ya baik wajib untuk dicuci kalau tidak berarti wudhunya tidak sah kalau sikut tidak terbasuh hati-hati kalau sikun tidak terbasuh berarti tidak sah wudhunya dan ini ijma sepakat madhab yang empat. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan madhab Hambali. Ya, taib. Kemudian bagaimana kalau e, di kuku ini ada kotoran yang mencegah air masuk maka ini tidak masalah ya dianggap sah apabila di bawah kuku misalnya ada kotoran ya maka disebutkan di sini dalam madhab mayoritas madhab Hambali madhab Maliki madhab Syafi'i diantaranya Imam Ghazali ya yang mengatakan idza kana yasiran fa innahu la yamna usul al ma kalau cuma sedikit kotoran yang ada dalam kuku maka tidak masalah ya artinya karena kita juga sulit untuk membuangnya maka tidak masalah. Terkadang kan di bawah kuku ini ada kotoran sehingga mungkin air tidak masuk itu tidak masalah di bawah kuku. Tapi kalau kukunya pakai cat ya jelas tidak boleh. Ya, kalau pakai cat seperti perempuan ya pakai apa namanya cutek apa namanya putek ya. Kalau pakai henna pacar itu sah, tidak masalah. Baik. Yang keempat berjamaah wa mashu ba'dir ra'si. Perhatikan di sini. Dan mengusap Ah, mengusap sebagian kepala. Ada dua dalil kenapa dalam madhab syafi'i yang menjadi wajib itu sebagian kepala saja sudah sah. Satu, memahami surah Al-Ma'idah ayat yang ke enam tadi Allah mengatakan wamsahu usikum kan itu ya dan usaplah biru usikum ba di sini ba di sini di dalam madhab syafi'iyah dikatakan baknya ba at-tab'idiyah ba yang menunjukkan sebagian namun menurut mayoritas ulama ba di sini itu ba yang menunjukkan makna al-ilsa al-ilsaq makna yang mencakup menyeluruh seperti Allah memerintahkan tawaf Tawaf bil baitil atiq. Tawaf bi bil baitil atiq. Sama ba di sini dengan ba ngusap kepala. Jadi usap kepala semuanya. Dan itu juga prakteknya Rasulullah dalam hadis-hadis. Jadi dari sisi bahasa seperti ini lemah dalam madhab syafi'i. Yang benar madhab mayoritas. Ya. Yang kedua dalilnya dari hadis. Madhab syafi'i kenapa membolehkan dianggap sah kewajiban wudhu walaupun separoh sebagian karena Nabi mengusap dalam hadis yang sahih Nabi mengusap nasiah. Nasiah itu dahi, ya, nasiah. Cuman perhatikan, Nabi juga mau selain membasuh nasiah dalam hadis itu Nabi mengusap imamah, mengusap sorbannya. Artinya jemaah, kalau menurut madhab mayoritas dibolehkannya kita mengusap hanya dahi saja ya, sebagian rambut, itu ketika kita pakai sorban, jadi sorban diangkat sedikit, dahi diusap dan sorbannya pun diusap. Itu yang dibolehkan, tapi kalau kita rambutnya nggak pakai sorban, tidak boleh dalam madhab mayoritas. Jelas ya? Jadi madhab mayoritas masalah mengusap itu al-isti'ab. Jangan sebagian. Adapun dalil yang jadikan dalil oleh madhab syafi'i dalam hadis itu Nabi kasusnya ketika beliau mengusap imamah. Kalau mengusap imamah, nah boleh imamah diusap tapi usap juga dahi. Jelas jamaah ya? nah Ini ijtihad ulama dalam hal ini kita tinggalkan. Jadi mengikuti madhab mayoritas ya. Sebagaimana mengusap ketika tayamum. Ya. Mengusap tayamum gak sebagian ya semuanya, wajah ya semua wajah. Gitu. Jadi mengusap antara mengusap dalam berwudu, mengusap dalam tayamum sama maknanya. Yang bisa kita contohkan seperti perintah tawaf. Ya, tawaf bil baitil atik ba di situ bukan sebagian Ka'bah. Kalau tawaf di sebagian Ka'bah saya tidak sah tawafnya. Ya. Jadi perintah tawaf bil baitil dengan perintah mengusap bir usikum sama baknya bak lil ilsaq ba untuk menunjukkan semua, bukan untuk menunjukkan sebagian. Demikian dalam hadis summa masaha bi lalu beliau Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim mengusap. Tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sebagian kecuali dalam hadis ketika Nabi mengusap apa tadi? Imamah. Imamah itu sorban yang dililit, bukan sorban seperti orang Saudi Arabia. Jadi sorban yang disebut imamah yang boleh kita mengusap kalau wudhu tanpa kita melepas itu sorban yang memang dililit yang memang kita kesulitan kalau sampai bongkar pasang. Seperti sorbannya orang-orang sebagian Yaman ya, sebagian mana lagi cuma Abu Dhabi atau mana ya, Maroko, pokoknya yang dililit. Ya. Adapun sorban Saudi itu bukan bukan imamah disebutnya al-qutrah atau syamagh. Al-qutrah atau syamagh. Itu nggak boleh diusap. Peci kita ini nggak boleh diusap karena gampang dilepas. Ya, ini yang susah. Makanya seperti sepatu boleh diusap ketika kita berwudu dengan syarat tentu. Ya. Baik. Nah, bagaimana cara mengusap kepala cuma Perhatikan cara mengusap kepala nggak ada perbedaan. Ya. Cara mengusap kepala Nanti juga akan disebutkan di dalam sunnah-sunnah wudhu dalam madhab syafi'i ya, karena kalau menurut madhab syafi'i, ya mengusap kepala semua itu itu juga disyariatkan namun hukumnya tidak wajib. Tapi menurut madhab mayoritas hukumnya wajib. Ya. Nah cara mengusap ya ini perhatikan dari mulai dalam hadis dikatakan dan ini jumhur ya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah madhab Hambali Syafi'i dan dinukil adanya ijma cara mengusap kepala kalau semua ya caranya perhatikan jemaah dari mulai bada'a min bimuqaddami ra'sihi bada'a bimuqaddami ra'sihi jadi Nabi memulai dari depan tempat tumbuh rambut hatta dhahaba bihima ila qafahu sampai dijalankan ke tengkuknya. Kemudian summa raddahuma, kemudian dikembalikan ilal makanil ladzi bada'a minhu ke tempat semula. Jelas jemaah? Nah ini. Ini madhab Syafi'i begitu caranya. Semua madhab Adapun yang tadi dikatakan sebagian kepala maksudnya ya cukup sebagian kepala depan sini. Ya. Adapun kalau sampai semua seperti ini itu sunnah dalam madhab Syafi'i. Namun yang benar itu semua adalah wajib. Hanya saja sekarang berapa kali jemaah? Nah ini. Menurut madhab syafi'i mengusap itu tiga kali. Ya. Tapi menurut madhab mayoritas jumhur ulama Hanafi, Maliki dan juga Imam Ahmad bin Hambal yang namanya mengusap dalam semua dalam semua bersuci jemaah baik mengusap sepatu, mengusap tayamum, mengusap wudhu semuanya hanya sekali dan dalilnya kuat dalilnya kuat bahwasanya Nabi SAW ketika menyebutkan dan mempraktekkan beli berwudu itu membasuh wajah tangan disebutkan ada yang tiga kali ada yang dua kali ada yang sekali tapi manakala menyebutkan mengusap kepala, Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya tiga kali. Jadi mengusap kepala itu dalam madhab syafi'i betul tiga kali. Tapi itu pendapat yang lemah. Mengusap kepala itu pada jemaah sekali saja. Lihat hadisnya, summa masa roksahu biyadaihi. Kemudian beliau Rasulullah di Bukhari Muslim hadis sahih dan banyak hadis dari riwayat yang lain. Boleh mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Nah, dalam hadis Utsman juga beliau Rasul semua masa birosihi. Dan segi pendelanya di sini falam yudkar fihi adadun kama dzukira fi ghairihi. Dan tidak disebutkan para sahabat dalam mempraktekkan wudhu ketika mengusap, tidak disebutkan berapa bilangannya. Cuci tangan tiga kali, semua tiga kali, semua tiga kali. Giliran mengusap kok nggak disebut. Bahkan ada yang riwayat khusus menyebutkan marotan wahidatan. Tegas lagi. Cuman oke okay lah. Anggap hadis penyebutan sekali nggak ono, anggap nggak ada. Dalilnya ketika disebutkan yang lain-lain tiga kali kok mengusap nggak disebutkan fa'ulima anna tikrar waqa'a ma'adam Ini menunjukkan kalau menunjukkan bahwa pengulangan lebih dari sekali itu hanya ada pada selain mengusap kepala. Berkumur, istinsya, kemudian basuh wajah, tangan, kaki. Ya jemaah. Ada ap apalagi ada hadis yang menyebutkan wa masah bi maratan wahidatan. Beliau Rasulullah mengusap kepalanya sekali usapan dan juga jemaah yang namanya mengusap ya ini min babi rukhsah mengusap itu bentuk rukhsah sehingga wala yang bagi tikrar kalau bentuk rukhsah keringanan itu tidak pantas untuk diulang-ulang namanya keringanan kan keringanan semua kita ini kan diperintahkan membasuh jemaah jaraya jaroya tulma membasuh itu artinya mengalirkan air wajah dan semuanya. Coba jenengan bayangkan kalau kepala pun kita diperintah Allah untuk membasuh, apa namanya memberatkan setiap mau sholat kita untuk keramas berarti. Ini keringanan dari Allah. Semua keringanan bentuknya mesti sekali. Keringanan itu tidak pantas sampai berulang-ulang. Falayam bagi tikrar. Maka mengusap sepatu sekali. Mengusap tayamum sekali. Tayamum. Ya, tepukan dulu wajah sekali. Jangan ditepuk lagi langsung, cuma langsung tangan sekali. Jadi tayamum sepatu sekali, jangan sepatu diulang-ulang, digosok. Ini nanti keluar jinnya. Sekali. Maka sekali lagi sebuah kaidah annal masha min babbi rukhsah fala bagi tikrar. Yang namanya mengusap itu bagian dari rukhsah dari Allah, keringanan supaya kita tidak berat. Bayangkan kalau wudhu kita harus membasuh kepala, keramas berarti. Tapi tidak ini keringanan. Kalau ini keringanan, fala yang bagi tikrar tidak untuk diulang. Ya, makanya disebutkan annahu mashun wal mashu la yusannu fi tikrar. Maka mengusap kepala itu yang mengusap sementara mengusap tidak disunahkan mengulang berulang-ulang seperti membasuh mengusap sepatu, mengusap tayamum atau mengusap al-jabirah Al-jabirah itu kaos kaki ya. Nah. Kemudian yang ke nanti akan kita bahas tentang telinga jemaah ya. Telinga di sunnah-sunnah wudhu. Yang kelima, apa yang kelima? Kewajiban atau rukun wudhu. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini. Membasuh perhatikan jemaah dua kaki sampai mata kaki. Ya, ini surah Al-Maidah ayat 6 juga. Berarti berapa poin? Hah? Membasuh wajah terus tangan, terus mengusap kepala, terus kaki. Ini terdapat di Al-Qur'an Al-Maidah ayat 6. Wa arjulakum ilal ka'baini dan kaki-kaki kalian basuh sampai mata kaki. Dan ini ijma. Jadi kalau ada mengatakan membasuh kaki itu sunnah, ini aliran sesat. Kalau mengatakan sunnah ya aliran sesat. Tapi kalau yang lain ya memang mahal khilafiyah itu khilaf tidak masalah. Tapi kalau misalnya membasuh ini ijma bahwa itu adalah kewajiban wudhu. Artinya tidak sah wudhu tanpa membasuh kaki kecuali kita mengusap sepatu ya boleh. Ada pembahasannya tentang masul khufain. Tapi yang keenam at-tartibu ala ma Tertib Ya, tertib itu urutan, berurutan. Yani kalau Allah menyebut di Quran itu wajah dulu baru mengusap, maka jangan mengusap dulu baru wajah. Atau kaki dulu gitu, mundur gitu ya cuma butuhnya kaki dulu. Maka ini tertib ini merupakan kesepakatan. Jadi tertib itu artinya berurutan. Dan Allah mengatakan dalam Quran uh, tentang apa namanya tentang ibadah umrah ya, ibadah haji umrah. Abda'u bima bada Allah bi Abda'u bima bada Allah bi Aku memulai apa yang Allah mulai. Yani Allah urutkan seperti itu kita dalam beribadah, seperti dalam berwudu. Maka hukum tartib ini fardu. Di antara fardunya wudu dan ini madhab Syafi'i, madhab Hambali ya dan banyak ulama-ulama lain. Nah, Adapun dasarnya surah Al-Maidah Allah menyebut fagsilu wujuhakum wajadulu wa idiyakum lalu tangan lalu amsal birusikum lalu kepala lalu warjulakum urutannya harus seperti ini ya jadi dan juga dalam praktek-praktek wudhunya Nabi dalam hadis-hadis jadi dalilnya Al-Quran dalilnya hadis tentang tertib ini berjemaah praktek Nabi yang disebutkan oleh para sahabat ya nah Inilah enam Coba dihafal dalam mazhab Syafi'i, fardunya wudhu ada berapa? Enam. Satu, aninya. Kapan niatnya? Inda ghuslil wajah. Yang kedua? Hah? Naam. Ghuslul wajah. Yang ketiga? Hah? Naam. Ghuslul yalinis ilal mirfaq. Kemudian yang empat? Mashu ru'si ba'di. La, mashu ba'di aras. Namun ini pendapat yang lemah yang kuat madhab jumhur ya. terus yang kelima Hah? nah kemudian yang terakhir at-tertib nah sekarang wasunanuhu dan sunnah-sunnah wudhu asyratu asya sepuluh perkara jadi enam yang sunnah sepuluh yang pertama at-tasmiyatu tasmiyah artinya sama yusammi artinya menyebut nama Allah jadi lafadznya itu tasmiyah itu bismillah. Jadi bukan basmalah cuma. Dibedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau basmalah itu ucapan bismillahi arrahmani arrahimi. Itu basmalah. Adapun kalau tasmiyah itu ketika mau makan, menyembeli termasuk berwudu. Itu tasmiyah menyebut bismillah. Makanya dalam hadis la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaihi. Tidak sah solat tanpa wudhu dan tidak ah, tidak apa? Sebagian ulama mengatakan tidak sah wudhu. Namun ini kurang tepat. Apalagi hadis ini sebenarnya hadis ini sebagian ulama ada yang mentaibkan hadis ini cuma. Oke, kalaupun maknanya hadis ini dianggap sohe, maka maknanya bukan tidak sah, ya wudhu tanpa tasmiyah tapi tidak sempurna. Dan ini sesuai dengan madhab syafi'i kita, setuju. Jadi dalam madhab syafi'i pun bahwa tasmiyah itu sunnah dan ini benar. Ya, sebagaimana jumhur para fukoha dari madhab Hanafi, Maliki dan madhab syafi'i. Adapun menurut madhab Hambali, menurut madhab Hambali, tasmiyah ini hukumnya wajib. Jadi tasmiyah ini ada perbedaan pendapat di karangan para ulama para jemaah. Tasmiyah ini kepada dua pendapat. Ya, kepada dua pendapat. Menurut madhab Hambali apa hukumnya? wajib. Ini kalau orang tidak baca bismillah saat wudhu berdosa. Berdosa. Namun jumhur mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah maka hukumnya sunnah atau mustahab. Ya. Mana dasar atau dalilnya cuma Ya. Dalilnya adalah hadis eh, ayat tentang wudhu itu nggak disebutkan kan tasmiyah. Berarti tidak wajib. Kalau wajib pasti Allah sebutkan gitu dalam ayat Al-Qur'an tadi surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Itu dalil yang pertama. Apalagi kata Nabi tawaddo kama amarakallah. Berwudulah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan. Sementara Allah perintahkan di situ nggak ada tasmiyahnya gitu. Ini menunjukkan tasmiyah tidak wajib karena tasmiyah tidak diperintah Allah dalam Quran maknanya. Walaupun nanti kita bahas ada dalam hadis kan itu. Ya, jadi intinya tasmiyah itu sunnah. Kita baca berjemaah. Ya, kita baca bahkan eh, apa di dalam hadis peristiwa tentang Nabi ketika berwudu, Nabi perintah para sahabat untuk berwudu, cuman gak ada air kan saat itu. Nabi akhirnya ada air cuman sedikit dari air dari sahabat, kemudian Nabi berwudu. Kemudian kata Nabi, bacalah bismillah. Lalu akhirnya air yang cuman sedikit di wadah kecil ya. Nabi setelah berwudhu bekas airnya Nabi dipakai wudhu oleh para sahabat. Anas cerita saat itu sekitar 70 orang sahabat bisa wudhu dari air yang satu mangkok kecil saja. Hingga ya, habis-habis. Nah, ini mukjizat air ya bekas wudhu. Ini bekasnya Nabi ini memang barokah. Air ludahnya Nabi itu barokah, keringat Nabi barokah. Tapi kalau air ludah antum bakteria. Kalau air ludah Nabi barokah. Dan tidak boleh dikiaskan dengan ulama kiai habaib. Tidak boleh. Hatta hatta Abu Bakar, Umar, ini kan sahabat-sahabat yang spesial. Tidak diriwayatkan mereka saling ambil berkah. Umar ngalap berkah ludahnya Abu Bakar enggak. Enggak ada juga Abu Hurairah sakit mata. Sini sini kata Umar tak ludahin kamu. Enggak ada. Maka jangan kita sok-sok ingin seperti Rasulullah. Ini kehususan beliau jemaah. Rambut Nabi, ya cincin Nabi, pakaian Nabi ini berkah. Kalau memang dipastikan itu karena para sahabat juga ngalah berkah dengan keringat Nabi, rambut Nabi. Tapi sekarang ada rambut Nabi panjangnya sampai 7 meter ini rambutnya sopo saja ya, jemaah. Makanya kata para ulama sekarang ini banyak ya kita nggak bisa memastikan yang dikatakan sekarang rambut Nabi dimuseumkan, wallahu alam ya, kita tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan juga tidak. Hanya saja secara umum sekarang ini yang namanya peninggalan Nabi hampir dipastikan punah, nggak ada lagi sendal Nabi. Ya, jadi apalagi zaman dulu yang mendapatkan cincin Nabi seperti Utsman dapat cincin Nabi eh jatuh ke sumur nggak nemu lagi jatuh. Oh kalau kita sudah heboh sumurnya dibongkar kalau kita cuma Utsman cincin Nabi lo jatuh ke sumur sudah selesai. Bukan berarti ya sudah kalau jatuh sudah selesai. Oh kalau kita dibongkar sak sumur-sumur aja mah Ini cincin Nabi ini kan gitu. Berkah, berkah betul. Gitu. Oh jangankan cincin Nabi yang cincin embah saja. Oh masya Allah dikasih sama kiai cincin tuh masya Allah ya dilapin pas satu surah dimandikan kan gitu. Baik, apa ada tadi? Hah? Belum. Taib. Pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama para jemaah, dia sunnah ya. Jadi kalaupun hadis itu sahih, tidak ada wudhu maknanya tidak sempurna wudhu yang tidak membaca Bismillah. Ya, baik. Yang kedua, sunnah sunnah wudhu wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Ya, membasuh dua telapak sebelum dimasukkan kedua telapak ini ke dalam bejana. Ini tentu kalau kita berwudu dari bejana. Jadi sunnahnya kalau kita pakai ember berwudu itu jangan langsung kita celupkan tapi dituangkan begini. Sebagaimana Utsman bin Affan ketika beliau meminta air wudu untuk dipraktekkannya wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Utsman yakni membasuh kedua telapaknya dengan dituangkan. Demikian pula hadis Abdullah bin Said. Jadi jangan dikobok langsung gitu jemaah. Ini walaupun kita tidak bangun tidur ya. Bangun tidur tidak bangun tidur caranya adalah dengan dibasuh kedua telapak tangan kemudian di setelah itu baru boleh dikobok. Nah, adapun kalau pakai keran ya tidak tidak perlu untuk bingung-bingung kan karena sudah mengalir. Nah, dan ini sunnah ya tidak wajib ini berdasarkan ijma. Nah, jadi sepakat para ulama kalau membasuh telap, dua telapak tangan itu sunnah bukan wajib di awal wudhu cuma ya. Jadi membasuh dua telapak tangan ini di awal wudhu dan nanti kita praktekkan. Jadi cara membasuh ini dengan di selah-selah termasuk nanti ketika membasuh tangan gini juga ya sampai yang sikut ini di selah-selah gini. Baik. Yang ke berapa? Baik. Jadi hadis Abdullah bin Zaid tadi faqfa ala yadihi taur Beliau memir apa namanya menuangkan ke tangannya dari wadah atau dari baskom dari ember taur itu. Jadi dibeginikan. Nah, baru dicuci. salah jadi salah tadi cuci tiga kali. Yang ketiga ini kita bahas agak penting al-madmadatu wal istinsyaq yaitu berkumur dan istinsyak. Menurut madhab syafi'i, apa hukum al-madmadah wal istinsyak? Hah? Sun? Sunnah. Kan sunnah-sunnah wudhu. Ingat kita, sekarang bahas sunnah-sunnah wudhu sekarang. Tapi menurut madhab mayoritas para jemaah, dan ini pendapat yang kuat, gitu ya, pendapat yang kuat bahwa berkumur dan istinsyak apa itu berkumur memutarkan air di mulut memutarkan air di mulut Ya, paham ya berkumur. Adapun al-istinsyaq bukan membersihkan dengan jari. Ada di antara kita wudunya begini. Jadi kayak lagi ngupil gitu enggak cuma. Jadi menyedot istinsyaq itu menghirup ya. Nah, berkumur dari istinsyaq ini menurut madhab mayoritas hukumnya wajib. Madhab Hambali ya termasuk para ulama diantaranya Syalbani, Ibnu Taimiyah, ya dari sisi mana wajibnya kita ingin tahu gitu dari sisi mana wajibnya dan dari sisi mana imam atau madhab syafi'i yang mengatakan sunnah ya jadi kita ini jangan hanya tahu ulama khilaf bagaimana mereka bisa menjadi khilaf usul masalahnya di mana kan gitu jemaah sehingga kita nanti bisa ambil oh pendapat ini berarti minimal kita penuntut ilmunya ada gambaran ada gambaran Kecuali kalau kita nampak semua dalil-dalilnya kok nampaknya kuat, kita bingung, baru kita ya taklid. Kalau kita bingung, baru kita taklid mana di antara ulama yang paling bertakwa, yang paling dalam ilmu yang paling bertakwa kita ambil. Tapi kalau kita bisa melihat penuntut ilmu, bisa tahu dalil-dalil karena mereka membawakan dalil, maka mana yang paling kuat itu yang kita ambil. Ya. Azan? Oh, masya Allah. Baik. Nah, yang pertama dulu berjemaah, dalil yang mengatakan wajib. Ya. Dalil yang mengatakan wajib. Surah Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 6. Apa yang Allah perintahkan pertama kali? Hah? Fagsilu wujuh hakum. Sementara mulut dan hidung ada di mana? Nah, itu yang menunjukkan wajib. Sementara mulut berkumur, hidung menghirup, istinsyak, itu ada di mana mulut dan hidung? Ada di kaki atau di tangan? Di wajah. Maka fagsilu wujuhakum masuk di dalamnya masuk di dalamnya mulut dan hidung yakni masuk di dalamnya berkumur dan beristinsyah ditambah hadis ditambah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perintah dari Nabi hadis Abu Hurairah hukum asal perintah menunjukkan kepada wajib apa kata Nabi? Idza tawadha'a ahadukum apabila salah seorang kalian berwudu maka falyaj'al fi anfihi maka sedotlah air di hidungnya ini kan perintah sedotlah air di ke hidungnya sur lalu istinsarkan ah, istinsar itu jemaah istinsar itu adalah membuang mengeluarkan air dengan didorong kuat bukan dibiarkan jatuh bukan jadi Hmm, gitu loh jemaah. Apa bahasa Jawa nih? Yo, yo semua niku. Hmm, gitu loh jemaah. Itu istinsar. Jadi bukan nyedot. Nah, bukan gitu. Ya. Jangan sekedar dijatuhin, tapi dan pegang tangan kiri. Hmm, gitu. Itu istinsar. Nah, ini hadis, "Waman istajmara yutir. Siapa yang istijmar, cebok dengan batu, maka hendaknya gunakan tiga batu dan seterusnya. Hadis ini sahih. Ya. Dan juga dalil yang ke terusnya. Dan juga Nabi Muhammad dalam praktek wudhunya semua praktek wudhu Nabi nggak ada penyebutan tanpa berkumur, semuanya kumur hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Abu Hurairah, semuanya pakai kumur. Kalau Nabi terus kumur, terus dan apalagi Nabi perintahkan ini menunjukkan kepada wah, wajib. Jadi dalam hal ini yang benar wallahu taala alam madhab jumhur, bukan madhab Syafi'iyah. Jadi madhab jumhur yang mana berkumur dan istinja hukumnya wajib. Jadi cara istinsak. Nah sekarang cara berkumur insya Allah paham. Bagaimana cara berkumur dan istinsak menurut madhab syafi'i sekarang? Ya, walaupun kata beliau sunnah, oke, okay, nggak masalah. Tapi caranya bagaimana dalam madhab syafi'i? Ah, caranya adalah berjamaah, yaitu an yajma'ahuma fi gharfatin wahidatin. Kita kumpulkan air di satu telapak tangan. Madhab syafi'i. Bahkan saya nukilkan perkataan langsung beliau. Langsung Imam Syafi'i sendiri yang berkata di dalam kitabnya Al-Um. Jadi satu telapak begini lalu diambil separuh air untuk berkumur dan separuh untuk beristinsyak. Fayakhudhu gharfatani yatamadmadu minha, ambil separuh untuk berkumur, summa yastansyik lalu beristinsyak. Jadi ambil air begini jemaah. Memang karena sudah berpuluh-puluh tahun kita biasanya ini jemaah. Kadang-kadang sak gayung, sak gayung itu untuk kumur tak sak gayung besar untuk umur tonte Itu jangan cuma Maka subhanallah wudhu bisa ya, Rasul, Rasul yang rambutnya panjang itu bisa wudhu cuma dengan satu satu mud cuma ya Rasul saw. Alaihi Jadi caranya begini. Memang kalau belum terbiasa mungkin, oh ya kau oh ya, ndak terasa gitu cuma. Jadi bayangkan segini, separuh ke mulut, separuh ke hidung. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm buang <laughs> ya, ya. kalau kumur ya dibuang kan kumur yang ada di hidung di hmm. sekali lagi jadi tiga kali berarti tiga kali tiga cidukan ya nah sekarang kita lihat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala wa ahabbu ilayya ini dalam kitab al-um dan saya menyukai an yabda al mutawadhi'u ba'da ghasli yadayhi bagi orang yang saya suka, bagi orang yang berwudu setelah membasuh kedua telapak tangan itu an mabok untuk berkumur wa sifat salatan dan beristinsak sebanyak tiga kali ya bi kaffihi gharfatan dia ambil dengan telapak yang satu gor satu cidukan livihi wa anfihi satu cidukan dengan telapak ini untuk mulut plus sekaligus untuk hidungnya mulut yang berkumur hidung yang untuk istinsyak wa yudkhil al ma anfahu yastabligha biqadri ma yara annahu ya'khudhu bi e, khayashimihi dan juga ber, berlebihan dalam beristinsyak ini sunnah zaman nanti akan kita bahas jadi kalau berlebihan dalam istinsyak itu sunnah instinsak in istinsyaknya sendiri kalau madhab jumhur hukumnya wajib jelas jemaah ya adapun berlebihan itu sampai ada sensasi di sini kelihatan apa? Terasa apa jemaah? Terasa panas. Itu kata Nabi SAW ya perintah untuk balik fil istinshak gitu. Ila antakuna saiman. Jadi ber, berlebih-lebihanlah dalam berumur eh dalam beristinshak kecuali kalau sedang puasa. Nah dari hadis ini kecuali ketika sedang puasa. Jemaah ya. Dalam hadis ini jemaah para ulama melarang ketika sedang berpuasa untuk menggunakan obat tetes melarang obat tetes yang akan nanti masuk ke hidung. Karena kita dilarang menghirup air berlebihan ketika sedang berpuasa, ya kan? Sementara ada obat tetes yang kalau masuk ke hidung itu atau misalnya obat tetes apa yang masuk ke hidung biasanya? Mata. Jadi yang masuk ke hidung maka dilarang. Adapun telinga tidak masalah. Ya. Adapun yang obat tetes paling mungkin obat tetes hidung maka tidak diperbolehkan ketika sedang berpuasa. Ya. Baik. Adapun memisah, kita kan biasanya berkumur dan istinsak memisah. Ini bukan madhab syafi'i. Ya, jadi kumur dulu baik dengan dua atau satu berkumur tiga kali lalu dipisah. Sudah itu apa? Hidung dipisah seperti ini al-fasal, maka ini bukan madhab syafi'i. Adapun madhab syafi'i al-wasal. Wasal ini di digabungkan, disambung antara berkumur dan al istinsyaq. Ya. Jadi begini Mas, ambil air. Ini. Huh. Hmm. Ambil lagi. Huh. Huh. Ambil lagi tiga kali. Boleh. Nanti akan kita bahas wudhu itu wajibnya sekali, wajibnya. Namun dua kali itu sunnah, tiga kali lebih besar lagi pahalanya. Tapi sesuai dengan air. Kalau air kita sedikit, maka wudhu sekali kali aja. Dan juga nanti hadis Abdullah bin Zaid menunjukkan boleh berwudu itu tangan kanan kita dicuci tiga kali, tangan kirinya cuma dua kali. Itu dilakukan Nabi dalam hadis Abdullah bin Zaid. Jadi tidak harus kalau sudah cuci tiga kali berarti harus tiga. Enggak cuma Yang kanan tiga kali, yang kiri tangan mek sekali basuhan. Boleh tidak? Boleh hadis Nabi Abdullah bin Zaid hadis Bukhari Muslim hadisnya sahih. Justru dan ini ada bahasan-bahasan ya wudhu yang boleh itu misalnya boleh telanjang, boleh berbicara ya wudhu itu berwudhu telanjang, boleh berwudhu cuman bukan telanjang wudhunya di luar cuma wudhu di kamar mandi sendirian ya mungkin mau mandi junub atau setelah mandi dan semisal berbicara juga dibolehkan ya baik kita ini Ya cuma. Lo, piro sunannya piro? Semuanya 10. cakep Pak. Iya. Kapan-kapan dilanjut ya insyaallah ya. Dilanjut ya kapan-kapan. Ini bisa terus ngaji madhab syafi'i cuma Terus itu kalau bisa Jangan wudhu aja Sholatnya terus Nanti akan terbahas kunut nah, Nanti kunut kunutnya nanti <laughs> Baik karena waktu ya Yang mepet memang maka insya Allah kapan kita lanjutkan ya karena masih panjang minimal jenengan dapat gambaran bahwa kita boleh bermadhab hanya saja tidak boleh fanatik mana yang lemah kita tinggalkan ya mana yang kuat yaitu yang kita ambil terkadang madhab mayoritas juga belum tentu kuat bisa jadi walaupun madhab itu minoritas misalnya bisa jadi kuat dalam masalah pendalilan nah, Allah taala alam demikian mungkin ini yang bisa kita bahas kita sampaikan mudah bermanfaat